Juga para pendengar Radio Roja Bandung Baik melalui radio, melalui streaming, melalui Youtube Melalui Facebook Para pendengar radio Albayan Cianjur Pendengar radio Riyadul Jannah Tasikmalaya Pendengar radio RIS di Kebumen Para pemirsa Hmm, Surau TV Padang di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang amalan hati. Pembahasan kita sudah sampai pada bab tawakal. Kita sudah terangkan makna tawakal sudah membahas ayat-ayat dan hadis-hadis tentang tawakal. Kita akan lanjutkan. Tawakal adalah kewajiban bagi setiap orang, baik orang khusus atau orang umum. Orang umum, orang awam, umumnya kaum muslimin. Orang khusus adalah para ulamanya, para wali Allah. Orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi karena ilmu dan amalnya. Semuanya terkena dengan kewajiban bertawakal. Kenapa ini dibahas? Sebab ada orang sebagian yang beranggapan bahwa tawakal hanya untuk orang umum saja. Tidak berlaku bagi orang khusus. Ada yang berpendirian demikian. Dan ini sejak zaman dahulu di kalangan para pengamal tasawuf, para sufi, mereka meyakini beberapa amalan dalam syariat Islam hanya berlaku untuk orang awam, orang umum dan tidak berlaku bagi orang-orang khusus. Baik amalan lahiriah ataupun amalan hati seperti tawakal. Dan Keyakinan seperti itu sejak zaman dahulu kala pun sudah dibantah oleh para ulama. Di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ini salah satu bantahannya. Kenapa tawakal adalah kewajiban bagi semua orang termasuk orang khusus apalagi para wali Allah? Beliau berkata wat tawakkul min a'malil qulub mithlu mahabbatillahi wal ikhlasi lahu. Tawakal termasuk amalan hati seperti mahabbah dan seperti ikhlas. Seperti mencintai Allah, seperti ikhlas kepada Allah. Itu amalan hati. Tawakal juga amalan hati. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "At-tawakkul amalul qalbi." Tawakal itu adalah amalan hati. Wa huwa maqamatil ma'muri biha al-amah wal khasah ala sawa. Dan tawakal merupakan amalan yang diperintahkan baik kepada orang umum ataupun kepada orang khusus secara sama. Orang khusus, para ulamanya, para wali Allah, bahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk tawakal oleh Allah. Ayatnya sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu seperti umpamanya Al-Qur'an surah An-Naml 79 ala Allah, innaka 'alal haqqil mubin maka bertawakallah engkau hei Muhammad kepada Allah karena sungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang nyata. Ayat ini perintah Allah kepada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena digunakan domir mukhatab mufrad. Mukhatab itu orang kedua, kamu. Mufrad itu tunggal seorang kamu seorang dipakai kata-kata ka fatawakal bertawakalah kamu seorang yang dimaksud kamu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan fatawakkalu tidak jamak tapi kepada seorang innaka sesungguhnya engkau bukan innakum engkau di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad diperintahkan untuk tawakal kalau perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pengkhususan untuk beliau berlaku umum untuk seluruh umatnya tapi minimal Nabi Muhammad sendiri kena dengan perintah tawakal. Dalam surah Ali Imran 159 pun Allah berfirman faida azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu sudah berazam hai hey Muhammad, berazam itu sudah memiliki tekad keinginan kuat untuk mengamalkan satu kebaikan. Sudah bertekad, sudah berniat dengan niat yang kuat, maka tawakallah engkau kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini pun perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pribadi dan berlaku untuk seluruh umatnya. Jadi bukan hanya para ulama, bukan hanya para wali, bahkan para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk bertawakal. Maka tak ada orang yang bisa lepas dari kewajiban bertawakal. Tapi ada sebagian orang yang menyatakan tawakal adalah khusus untuk orang-orang yang awam. Dan ada kitab yang bahas itu Namanya kitab Manazilus Sairin Dia menyatakan bahwa Annat tawakkula min maqamatil amah Bahwa tawakal adalah termasuk kedudukan yang hanya layak untuk orang awam, untuk orang umum. Dikatakan dalam kitab Manazilus Sairin atawakkal killatul amr ila malikihi wa ta'wilu ala wakalatihi wa huwa min as'abin manazilil amati alaihim wa auhas subuli indal khassah Kata pengarang kitab Manazilus Sa'ilin Kita sudah terangkan pengarangnya setiap Al-Hawi ya Seorang Sufi Bahwa tawakal adalah menyerahkan urusan kepada yang menguasainya Kepada pemilik dari urusan itu Yaitu Allah Azza wa Jalla Dan menyerahkan titipan atau wakalah atau tugas itu kepada pemberi dari titipan tadi yaitu kepada Allah dan ini termasuk kedudukan yang terberat bagi orang awam tapi jalan terlemah bagi orang-orang khusus Abul Abbas bin Al-Arif menyatakan at-tawakkul huwa lil awami aidan tawakal termasuk juga untuk orang awam kata beliau termasuk tawakal adalah hanya khusus untuk orang awam kenapa demikian nah dia menyatakan demikian dengan alasan yang rasional alasan yang didasarkan kepada logika dan rasio semata-mata. Akibat dari memahami masalah amalan hati dengan rasio, dengan logika, kesimpulannya bertolak belakang berbenturan dengan ayat dan hadis yang sahih. Apa alasan rasionya? Mereka menyatakan, "Anna tawakkula مناضلة عن النفس في طلب القوت والخاصة لا يناضل عن نفسه وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور والعارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب الشيء Hmm, coba lihat. Sesungguhnya tawakal adalah kebutuhan jiwa untuk mencari konsumsi jiwa, untuk memperoleh konsumsi jiwa. Orang-orang khusus jiwanya tidak membutuhkan apapun. Itu kata mereka. Orang yang tawakal dengan sikap tawakalnya mencari atau menginginkan sesuatu. Sedangkan orang khusus para wari Allah menyaksikan bahwa segala sesuatu itu nol, tidak ada manfaatnya, maka mereka tidak menginginkan sesuatu apapun. Jadi tawakal ini ya menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan bantuan dari Allah untuk menyelesaikan urusan dunianya atau urusan agamanya. Ada keinginan yang dia inginkan terhadap urusan dunia yang dia bertawakal kepada Allah dalam urusan itu. Seperti umpah seseorang mencari nafkah dia sudah berusaha dengan cara dagang, dengan cara kuli, dengan cara apapun berdoa juga. Ya berdoa, ya ikhtiar. Ha, setelah berdoa, setelah ikhtiar, dia serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Ada enggak harapan untuk berhasil? Ya, berarti dia masih menginginkan sesuatu dari dunia ini. Dan itu hanya layak bagi orang awam kata mereka. Orang khusus para wali Allah nggak butuh sesuatu pun dari dunia ini, maka tidak butuh tawakal. Logis nggak? Seperti logis. Kalau seperti apa? Berarti tidak logis. Ya, orang ini seperti pinter. Berarti tidak pinter ya, bodoh. Orang ini seperti monyet. Berarti bukan monyet cuma mirip. Nah, seperti itu berarti bukan. Jadi seperti logis, seperti rasional, seperti masuk akal. Tapi kesimpulan akhir kok bertolak belakang dengan ayat. Ayat aja memerintahkan Nabi Muhammad SAW disuruh tawakal. Para nabi yang lain disuruh tawakal. Perintah kepada para orang-orang bertakwa, orang yang beriman, tawakal. Dan tawakal merupakan wujud nyata dari keimanan sebagaimana ayat wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mukminin dan hanya kepada Allah hendaklah kalian semua bertawakal kalau kalian ada iman kalau kalian iman kalau enggak tawakal berarti enggak ada iman jadi Tawakal itu aplikasi, salah satu aplikasi wujud dari keimanan. Nah, orang khusus seperti para wali Allah punya iman enggak? Punya, imannya apa? Kuat, berarti ketawakalannya pasti lebih kuat. Ya, Allah pun berfirman dalam Ibrahim ayat 11 wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Nabi Muhammad SAW disuruh tawakal. Para nabi yang lain disuruh tawakal. Orang-orang mukmin disuruh bertawakal. Allah menyatakan tawakal termasuk salah satu wujud nyata dari keimanan. Kalau demikian, maka semakin tinggi keimanan, semakin khusus kedudukan orang itu di mata Allah, semakin hebat sikap tawakalnya, bukan semakin tidak tawakal. Maka bagaimana mungkin bisa difahami bahwa tawakal hanya untuk orang awam? Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, wa Ja'lut tawakkuli min maqamil amah batilun Bal al-khasah ahwaju ilaihi minal adat Wa tawakkulul khasoh a'zam min tawakkulil awam Wa huwa min afdalis subul indal khasoh, wa a'zamuha Menjadikan tawakal sebagai amalan orang awam saja adalah batil Batil Bahkan orang-orang khusus lebih butuh kepada tawakal dibanding ketawakalan orang awam. Jadi makin khusus kedudukannya, makin hebat amalannya, makin tinggi ilmunya, makin mendalam pemahamannya, makin hebat keimanannya, tawakalnya juga makin luar biasa. Dan tawakal termasuk jalan yang paling utama yang ditempuh oleh orang-orang khusus dan paling agung. Allah SWT memerintahkan Rasulnya untuk bertawakal kepada Allah SWT dan salah satu di antara sebutan untuk beliau untuk Nabi Muhammad SAW adalah al-mutawakkil. Salah satu sebutan dan nama bagi Nabi Muhammad SAW adalah al-mutawakkil. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Hadisnya diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Ini tentang hadis qudsi. Berkata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anta abdi wa rasuli samaitukal mutawakkila." Wahai Muhammad, engkau adalah hambaku dan utusanku, samaitukal mutawakkil. Aku namakan, aku aku namai engkau dengan sebutan al mutawakkil. Apa arti arti dari al mutawakkil? orang yang bertawakal. Al-mutawakil dalam bahasa Arab disebutnya isim fa'il dari kata tawakal. Tawakkala itu fi'il madhi, itu bentuk past tense. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan fahuwa mutawakkilun. Tawakal fil madhi. Ya tawakalu fil mudhari. Tawakul itu masdarnya. Isim fa'ilnya mutawakil. Mutawakil itu orang yang bertawakal. Berkata para ulama diantaranya dalam kitab al iqtisam dikatakan bahwa ismul fa'il yufidu sabat wa dawam isim fa'il memberi makna sabat dan dawam sabat itu tetap dawam itu kontinu terus menerus sehingga apabila sesuatu diberi sebutan dengan lafad isim fa'il berarti makna yang terkandung dalam kata itu tetap berada dalam sesuatu itu. Contohnya al-mutawakkil. Orang yang bertawakal. Orang itu disebut al-mutawakkil karena sikap tawakal sikap yang melekat di dalam diri orang tersebut, tidak terpisahkan. Maka al-mutawakil orang yang memiliki sifat tawakal dengan sifat tawakal yang melekat erat lengket di dalam diri orang itu. Dan salah satu di antara sebutan untuk Nabi Muhammad SAW adalah mutawakil. Sebutan itu oleh Allah diberikan kepada beliau. Seperti dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman anta 'abdi wa rasuli samaitukal mutawakkil. Engkau adalah hambaku dan utusanku Aku menyebut dirimu dengan sebutan Al-Mutawakil Makna Al-Mutawakil adalah orang yang benar-benar bertawakal Orang yang disifati dengan sifat tawakal Dengan sifat yang melekat erat pada diri orang itu jadi ketawakalan Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dibanding ketawakalan siapapun dari kalangan manusia ini. Beliau apakah orang awam atau orang khusus? Super khusus. Maka kalau orang yang super khusus selevel Nabi Muhammad SAW pun disuruh bertawakal dan beliau sudah mengaplikasikan sikap tawakalin dalam dirinya bahkan Allah menyebut beliau dengan sebutan orang yang bertawakal maka mana mungkin tawakal hanya merupakan amalan orang awam semata-mata wa amma qauluhum anna tawakkul munadilatun anin nafsi fi talabil qut wal khas la yunadilu an nafsihi فإن التوكل في المسائل الدينية أعظم من التوكل الذي لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا والتوكل أعم من التوكل في مصالح الدنيا فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته وهذا أهم الأمور إليه Adapun ucapan mereka kaum sufi yang menyatakan tawakal itu kebutuhan jiwa terhadap konsumsi dan nutrisi jiwa. Sedangkan orang yang khusus tidak membutuhkan apapun. Ini ucapan super keliru karena tidak ada orang yang tidak membutuhkan sesuatu. Baik sesuatu itu urusan agama, urusan akhirat, bahkan sesuatu itu urusan dunia. Karena betapa banyaknya perkara dunia yang kita sangat butuhkan untuk kepentingan akhirat kita. Tanpa perkara dunia, mustahil kita bisa melaksanakan amalan akhirat. Dalam setiap ibadah akhirat terkandung unsur dunianya. Contohnya sholat. Sholat urusan dunia apa akhirat? Urusan akhirat. Ada nggak aspek duniawi di dalam sholat? Ada baik lahiriah ataupun batiniah. Contoh yang berkaitan dengan urusan dunianya yang tidak diatur oleh syariat tentang pakaian. Kita wajib berpakaian menutup aurat ketika sholat. Maka kita butuh kepada perkara duniawi untuk bisa melaksanakan sholat dengan benar. Apa perkara duniawinya? Pakaian. Apa pakaian? Bebas apapun selama mampu menutupi aurat dan tidak tersyabuh dengan orang-orang kafir. Bila silakan. Itu unsur duniawinya akhiratnya, Untuk unsur duniawinya termasuk tempat di masjid, di musola, di atas tanah, di mana saja itu unsur duniawi. Azan, komat butuh terhadap aspek duniawi untuk membuat adzan ini lebih luas daya jangkaunya maka ada speakernya speakernya urusan dunianya urusan akhirat urusan dunianya. Tapi dibutuhkan ya transportasi untuk melaksanakan haji dan umroh, baik pesawat atau yang lain-lainnya. Itu urusan duniawinya. Dibutuhkan apa tidak? Ya, dibutuhkan. Jihad fisabilillah. Ada nggak aspek dunia yang kita butuhkan untuk uh, melaksanakan jihad? Ada pedang Masa mau pakai telunjuk perang? Kan gitu, pedang zaman dahulu ya. Mau zaman sekarang rudal dan yang sejenisnya ya. Jadi tidak ada seorang yang tidak membutuhkan apapun termasuk orang yang paling spesial, orang yang paling khusus termasuk Nabi Muhammad SAW Makan, minum, tidur itu unsur duniawi atau unsur ukhrawi? Dunia. Apa kita butuhkan enggak? Ya butuh. Kalau kita enggak makan, enggak minum, lapar, lemes, haus, bisa sholat enggak? Enggak bisa. Untuk saum perlu enggak makanan? Perlu untuk sahur dan untuk buka. Enggak ada makanan, enggak bisa kita sahur dan buka. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan sesuatu. Ya, pasti butuh terhadap dunia, apalagi akhirat. Untuk bisa melaksanakan amalan akhirat, kita membutuhkan sesuatu enggak dari urusan uh ukhdiniyah? Iya. Apa contohnya ilmu? Apa contohnya keikhlasan? Apa contohnya hidayah dari Allah? Bisa enggak seseorang sholat tanpa hidayah dari Allah? Tidak. Bisa enggak seseorang melakukan sholat secara benar, berkualitas dan diterima tanpa keikhlasan, tanpa ilmu, tanpa kekhusyuan? Enggak, enggak bisa. Itu urusan dini ya. Kita butuh. Siapa yang mampu memberikan semuanya itu kepada kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis yang diterima dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, Nabi SAW merintahkan kita untuk meminta bantuan, minta pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan perintah agama. Berkata Nabi kepada Mu'ad, Ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka fala tada'anna ya antakula fi duburi fi kulli duburi shalah antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Wahai Mu'ad, demi Allah aku cinta kepada kamu. Jangan kamu tinggalkan sehabis sholat untuk berdoa Allahumma a'inni ala zikrika Ya Allah bantu aku, tolong aku untuk apa? Ala zikrika untuk bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika untuk bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika dan untuk melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Itu diperintahkan untuk minta kepada Allah. Kita nggak bisa lepas dari kebutuhan kepada Allah Azza Makanya dikatakan Tawakkul fil masailid diniyah a'zam min at-tawakkul alladhi la yatlubu bihi illa dunya. Tawakal dalam urusan agama lebih agung, lebih bernilai daripada tawakal terhadap sesuatu yang tidak bis, tidak didapatkan kecuali hanya untuk kepentingan duniawi. Enggak. Ya. Tawakal ke tentang urusan akhirat lebih umum, lebih berharga, lebih bernilai daripada tawakal untuk meraih kemaslahatan dunia. Karena orang yang bertawakal, dia bertawakal kepada Allah dalam meluruskan hatinya, membersihkan jiwanya, meluruskan urusan agamanya termasuk memelihara lisannya. Salah satu doa yang masyhur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan ketawakalan beliau kepada Allah diserahkannya urusan dunianya, jiwa dan raganya termasuk akhiratnya kepada Allah.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 Tidak semua orang tua pikun, tapi setiap yang pikun pasti orang tua ada anak muda yang pikun, ada kadang-kadangnya lupaan gitu. Allahumma ati nafsi taqwa Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwanya, Wa dan bersihkan hatiku ini. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindung dan pemilik bagi hati ini. Diserahkan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min da'watin la yustajabu laha dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi itu doa Nabi Muhammad sallallahu wasallam yang kemudian diajarkan kepada kita. Beliau sendiri melakukan itu dan diajarkan kepada orang lain. Isi konten dari doa itu tawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan dirinya, aspek fisik dan psikisnya, dunia dan akhiratnya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertawakal menyerahkan urusan agamanya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di setiap salat orang yang salat selalu berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna iyyaka na'budu hanya kepada engkau kami beribadah wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Wa iyyaka nasta'in ini tawakal. Menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini Allah memadukan antara ibadah dengan tawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itulah agama secara keseluruhan. Berkata Imam Ibn Qayyim At-tawakkul nisfuddin wan nisfu tsani al inabah fa inna dina isti'anatun wa ibadatun fatawakkuluh wal isti'anah wal inabah hiyal ibadah Kata Imam Ibnu Qayyim, tawakal adalah setengah dari agama ini. Setengah yang sisanya adalah inabah. Nanti inabah ada tuh di dalam bab yang berikutnya di antara amalan hati ada inabah maka agama adalah isti'anah dan ibadah isti'anah itu minta pertolongan agama ini setengahnya isti'anah setengahnya ibadah tawakal ala isti'anah dan inabah adalah ibadah Itu dirasakan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Walladhi dhanna anna tawakkula min maqam min maqamatil 'amah dhanna anna tawakkul la yatlubu bihi illa hududud dunya wa huwa ghalat. Bal atawakkul fil umuri diniyah a'dhamu Orang yang menyangka bahwa tawakal itu hanya dalam uh, orang yang menyangka bahwa tawakal itu hanya untuk orang awam, dia menyangka bahwa tawakal itu hanya untuk meraih keuntungan dunia semata-mata. Ini keliru, ini salah salah persepsi, salah kesimpulan karena salah persepsi. Para tawakal tidak hanya dalam urusan dunia tapi juga dalam urusan akhirat, dalam urusan agama kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang menyangka tawakal mah itu bagi orang awam itu, orang-orang macam para wali mah perlu tawakal lagi kepada Allah. Khusus untuk orang awam, bukan untuk orang khusus. Orang itu berkata demikian karena menyangka tawakal itu hanya dalam perkara dunia. Setelah kita berusaha mencari nafkah, berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu orang awam, kata dia. Keliru dia. Tawakal bukan hanya untuk, eh, untuk perkara dunia, tapi juga untuk perkara agama. Kita minta hidayah kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Kita minta bantuan kepada Allah. Kita minta tuntunan dan petunjuk kepada Allah. Itu untuk urusan agama. Bukan untuk urusan dunia semata-mata dan itulah sikap tawakal kita. Menyerahkan urusan dunia dan akhirat kita kepada Allah Azza wa Jalla setelah berusaha ikhtiar secara lahiriah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan kesimpulan itu karena berawal dari kesalahan persepsi. Berkata muallif, wa tawakkul min umuriddin." din التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها الله سبحانه وتعالى أمر رسوله والمؤمنين بالتوكل وخصهم عليه فالله يحبه ويرضاه ويأمر به وما كان محبوبا لله مرضيا له ma'murun bihi daiman la yakunu min fi'lil muqtasidin dunal muqarrabin tawakalah termasuk bagian dari agama ini Tidaklah sempurna baik kewajiban ataupun yang sunnah kecuali dengan tawakal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul dan orang-orang mukmin untuk bertawakal dan mengkhususkan tawakal bagi orang mukmin. Allah menyatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun tuh. Dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Wa 'ala fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Dikhususkan bagi orang beriman. Allah juga mencintai wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah juga meridhai ya. Maka apa saja yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah secara terus-menerus tidak mungkin perkara yang seperti itu merupakan amalan orang-orang awam dan tidak berlaku bagi orang-orang khusus. Itu berlaku orang awam terlebih lagi bagi orang-orang khusus. Terbantahlah pernyataan orang yang menyatakan bahwa tawakal hanya untuk orang awam. وأما قولهم أن الأمور قد فرغ منها فهذا من جنس قول القائل في الدعاء أنه لا حاجة إليه لأن المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه وإن لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء Banyak ucapan ungkapan yang seperti logis dan rasional tapi tidak logis tidak rasional karena kesimpulan akhirnya bertolak belakang dengan Quran dan hadis yang sahih. Adapun ucapan mereka bahwa seluruh urusan itu sudah dikosongkan dari hati dan dada orang-orang yang khusus para wali Allah. Makanya tidak perlu untuk meminta. Tidak ada kebutuhan sedikit pun dalam dada mereka kepada Allah. Ini sama dengan orang yang berbicara tentang doa. Tidak perlu berdoa kata mereka. Kenapa? Karena kalau yang kita mintai dalam doa itu sesuatu yang sudah ditakdirkan akan diberikan kepada kita, tanpa berdoa pun pasti akan diberi ya. Tapi kalau sesuatu yang kita minta dalam doa itu tidak tidak ditakdirkan akan diberikan walaupun kita berdoa maka tidak akan diberikan kan gitu ya makanya untuk apa berdoa rasional nggak masuk akal nggak dihubungkan dengan takdir seperti masuk akal sepintas seperti masuk akal. Kan kita sudah meyakini tentang takdir ya. Kullu ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa wa, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Itu hadis. Apa saja yang telah ditakdirkan akan menimpa dirimu tidak akan meleset dari dirimu. Baik yang ditakdirkan itu yang baik ataupun yang buruk. Yang baik contohnya diberi uang, makanan, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, pujian orang. Kalau itu sudah ditakdirkan akan menimpa kita, itu nggak akan mungkin meluput, nggak akan mungkin meleset. Pasti akan kita alami. Benar apa tidak? Iya benar. Termasuk yang ditakdirkan itu yang buruk, sakit, kecelakaan, dihina orang, difitnah orang. Kalau itu sudah Allah takdirkan, nggak akan mungkin bisa kita hindari walaupun kita berusaha untuk menghindarinya. Benar apa tidak? Benar anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka dan apa yang tidak ditakdirkan menimpa dirimu tidak akan menimpa dirimu baik yang baik ataupun yang buruk jadi segala sesuatu sudah Allah takdirkan Bener nggak? Itu benar. Lalu lari kepada kesimpulan yang seperti rasional. Kalau begitu untuk apa kita berdoa? Kalau begitu untuk apa kita ikhtiar? Berdoa atau tidak, ikhtiar atau tidak, kalau sudah ditakdirkan mah tetap akan menimpa kita. Berdoa atau tidak, ikhtiar atau tidak, kalau tidak ditakdirkan mah Gak akan bisa kita peroleh, gak akan bisa kita dapatkan ya So kalau begitu ngapain berdoa, ngapain ikhtiar? Pernyataan pertama bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan betul apa salah? Betul itu Al-Quran Kesimpulannya atau pernyataan kedua Kalau begitu untuk apa berdoa Untuk apa ikhtiar Karena walaupun berdoa dan ikhtiar Kalau sudah ditakdirkan Walaupun tidak ikhtiar tidak berdoa Pasti akan kita dapatkan kan gitu ya Walaupun kita ikhtiar dan berdoa Tapi kalau nggak ditakdirkan nggak akan kita dapatkan Jadi nggak perlu ikhtiar nggak perlu berdoa Benar apa salah? Salah Salahnya di mana? Salahnya pertama Quran dan hadis menyuruh kita berdoa dan ikhtiar ya. Itu argumentasi syar'i. Makna argumentasi syar'i, argumentasi atau penjelasan yang didasarkan kepada pernyataan syariat dalam Al-Qur'an dan hadis. Quran hadis menyuruh kita berdoa, menyuruh kita juga ikhtiar berusaha. Sekarang alasan rasionalnya, alasan his, hisinya apa? Alasan yang logisnya apa? Nah, disebutkan وهو نذير قول قول القائل التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة وإنما هو عبادة محضة وأن حقيقة التوكل بمنزلة التفريض المحض وهذا أيضا نذير قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة Perkataan tadi sebanding atau senada dengan orang yang mengatakan tawakal dan doa tidak akan bisa meraih manfaat dan tidak bisa meraih madarat. Lalu kenapa dilakukan? Ah itu mah ibadah aja. Tidak akan mempengaruhi takdir tapi ibadah dengan ibadah saja kita sudah dapat apa? Pahala. Makanya ketika berdoa tidak berharap dikabulkan. Lalu apa yang diharapkan? Mengharapkan pahala dari doanya itu. Tapi tidak diharap, tidak berharap dikabulkan. Berusaha, berusaha ya, secara lahiriah. Tidak berharap berhasil dengan usahanya. Lalu kenapa dilakukan? Mengharap pahala saja dari usahanya. Itu salah apa benar? Keliru. Keliru. Berkata yang Imam Ibnu Qayyim, "Hadhil aqwal batilah syar'an wa aqlan." Perkataan itu batil baik secara syar'i ataupun secara akal. Wa yajma'uha aslun wahid wa huwa anna haula dhannu أن كون الأمور مقدرة يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون مع العبد ولم يعلم أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها min af'alil ibad wa ghairi af'alihim wa walihada kana tarada qawlahum yujibu ta'tilal a'mal bil kuliyah perkataan tadi batil baik secara syar'i ataupun secara akal ya pokok pangkalnya hanya satu pokok pangkal atau penyebab kesalahan mereka hanya satu. Apa yang satu itu yaitu mereka menyangka bahwa perkara yang sudah ditakdirkan mencegah atau menolak atau menafikan adanya sebab-sebab yang sudah ditakdirkan yang dilakukan oleh seorang hamba mereka tidak mengetahui bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatu dan mentakdirkan sebab-sebab yang menjadi penyebab terjadinya sesuatu tadi. Baik penyebab itu adalah amalan seorang hamba ataupun doa. Seperti begini, contoh. Terjadi kebakaran. Takdir Allah bukan? Ya, kalau itu terjadi pasti takdir Allah. Ada penyebab yang rasional, yang realistis apa tidak? Apakah tiba-tiba karena ini sudah takdir Allah, tidak ada api, tidak apa-apa, ujung-ujung api muncul lalu kebakar, apa begitu? Tidak. Tapi pasti ada penyebab yang realistis, yang rasional. Apa penyebabnya? Mungkin ada orang yang rokok gitu ya cekus, cekes, lalu si korek api yang masih menyala dilemparkan ke tempat sampah. Di sampah ada kertas-kertas yang kering. Dia menyangka itu padam ketika dilempar tertiup angin padam. Ternyata enggak padam. Terus nyala. Terus membesar. Ya, terus merembet ke bangunan. Jadilah kebakaran. Kejadian utamanya kebakaran, tapi ada penyebabnya. Penyebabnya tadi korek api. Dan korek api yang lemparkan penyebabnya adalah orang yang lalai tadi. Itu semuanya berkaitan. Seluruhnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kejadian kebakaran yang sudah ditakdirkan, Allah mentakdirkan sebab-sebab terjadinya kebakaran tadi. Allah mentakdirkan juga pelaku dari timbulnya sebab kebakaran tadi. Itu semua yang Allah takdirkan, semuanya, ya. Jadi penyebab segala sesuatu termasuk bagian yang sudah ditakdirkan. Kenapa ini terjadi kebakaran? Sebabnya ada orang yang buang anu e, eh, puntung rokok atau korek api yang masih menyala. Kenapa dia melempar korek api yang masih menyala? Karena dia lalai dari Allah dari dari hal tersebut ya. Kenapa dia lalai? Allah yang melalaikan dia seperti itu. Kenapa Allah melalaikan dia? Itu sebagai balasan yang Allah berikan kepada dia akibat perbuatan dia sebelumnya. Terus berkait itu Nanti kan orang ini pasti akan dapat musibah apa musibahnya? Ditangkap, dipenjarakan. Oh, kamu penyebabnya kan gitu. Polisi nanti meneliti ini penyebab kebakaran siapa. Mungkin ada CCTV di sana. Oh, kelihatan tuh orang itu ngerokok kemudian melemparkan korek yang masih mil. Oh, ini penyebabnya. Bisa nggak dipidana? Bisa dipidana. Kenapa dia dipidana? Hukuman Allah atas kelalaian dia. Kenapa dia lalai? Itu mungkin karena dosa dan kesalahan yang dia lakukan sebelum. Terus begitu. Nah, termasuk doa dan ikhtiar kita termasuk sebab teraihnya sesuatu. Seseorang ingin uang, apa yang dia lakukan? Ikhtiar dan berdoa terkaitnya ada hubungan sebab akibatnya antara doa dan ikhtiar dengan uang yang diraih ada seperti hubungan sebab akibat antara kebakaran dengan korek api tadi kan terkait itu ya jadi kaitannya erat dengan keeratan yang tidak bisa dipisahkan oleh karena itulah maka apabila seseorang menginginkan uang rizki atau kekayaan Kemudian setelah itu eh, untuk memperolehnya dia berusaha, ikhtiar, kerja Terus juga berdoa Pasti dapat gak uang itu? Pasti dapat gak? Hanya dengan berusaha dan berdoa Pasti dapat gak? Ada yang bisa jawab pasti dapat. Lihat aja kenyataan kalau kita setiap mau cari uang berdoa dan berusaha tidak? Berusaha. Dapat nggak? Selalu dapat nggak? Enggak kan? Ada faktor lain. Apa faktor lainnya? Faktor lainnya itu umpamanya relasinya. Kalau dagang, apakah setiap yang dagang laku? Enggak. Terus bagaimana agar uh, yang menyebabkan dia untung? Banyak pembeli. Ada faktor lain yang di luar kemampuan dia. Baik kemampuan dalam bentuk berdoa ataupun dalam bentuk ikhtiar. Ada orang lain, ya. Ada aturan yang ditetapkan. Orang lain tidak tergerak untuk membeli produk yang kita pasarkan, enggak. Siapa yang membuat orang lain tergerak? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menggerakkan orang lain untuk belanja ke kita? Mungkin ah, ada sesuatu yang kita lakukan sebelum kita dagang infak, sodakoh menolong orang Allah berikan rizki dengan cara menggerakkan orang-orang untuk belanja ke kita betapa banyaknya toko dengan menjual barang yang sama ya harga sama, kualitas sama segalanya sama tapi toko ini penuh berdesak-desak pelanggan toko yang tadi sepi ada yang begitu? ada Kenapa orang tergerak ke sini nggak ke sana? Allah yang menggerakkan hati mereka. Apa penyebabnya? Banyak penyebabnya. Ya mungkin menguji orang itu, mungkin juga balasan atas kebaikan orang itu dari Allah Azza wa Jalla karena dia telah berbuat baik sebelum infak sedekah menolong orang dan yang jenisnya gitu ya berbuat baik ke orang tua itu menyebabkan rizki Allah lancarkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu semuanya berkaitan secara erat. Jadi doa dan ikhtiar adalah sebab teraihnya apa yang kita inginkan dan itu pun termasuk bagian yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Al-Quran dan hadis banyak memerintahkan kita untuk berikhtiar, beramal. Seperti contoh, Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat yang ke-105 Allah berfirman Quli'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Katakan oleh Muhai Muhammad Beramallah kalian, berbuatlah kalian, berusahalah kalian Maka Allah akan melihat amal kamu Demikian juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman Itu perintah untuk berbuat, beramal melakukan aksi. Dalam surah Al-Mulk eh, ayat 15 Allah berfirman famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Berjalanlah kalian di atas permukaan bumi. Maksud berjalan bukan kukurlingan ke para rubuh. Tapi berusaha berikhtiar. Wa kulu Makan sebagian dari rizki Allah. Hasil dari ikhtiar kalian tadi. Ya, ini perintah. Juga dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman faida idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Apabila kamu sudah selesai melakukan salat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Ini perintah untuk mencari rezeki. Wabtaghu min fadlillah dan cari sebagian dari karunia Allah. Ini perintah. Dan banyak ayat-ayat yang lain, ya. Berikhtiar itu diperintahkan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ditanya. Imran bin Husain menuturkan, "Qala rajulun ya Rasulullah ayak ayu'rafu ahlul jannah min ahlin nar?" Ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah sudah diketahui, sudah ditetapkan ahli surga dan ahli neraka?" Dijawab, "Na'am." Ya. Terus orang itu bertanya lagi falimayak malul amilun. Oh, terus kalau begitu untuk apa orang-orang beramal? Kalau sudah ditetapkan ke surganya atau ke nerakanya ngapain kita beramal? Kalau kita sudah ditakdirkan ke neraka walaupun kita berusaha ibadah dan beramal soleh nanti ujung-ujungnya ke neraka juga. Tapi kalau ditakdirkan ke surga, walaupun kita dosa, maksiat, kafir, musyrik, nanti akan akan masuk surga juga. Kan gitunya mikirnya tuh Apa kata Nabi sallallahu Kullun ya'malu lima khuliqalaha atau kullun yuyassarulahu Setiap orang akan beramal sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan bagi orang itu. Allah dalam hari wetlin setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang sudah Allah takdirkan atas dirinya. Jadi apa yang dia alami tidak mungkin bertolak belakang dengan hasil akhir. Ya mungkin orang di dunia ibadah amal soleh secara ikhlas secara benar ujung-ujungnya ke neraka gak mungkin. Jalan menuju ke neraka itu dosa, maksiat, kafir, musyrik, bina. Itu jalan menuju neraka. Jalan menuju surga iman dan amal soleh. Jadi kalau orang ditakdirkan nanti ke surga, di dunianya juga orang itu akan ditakdirkan untuk melakukan beberapa penyebab masuknya orang itu ke dalam surga. Ditakdirkan dia beriman, beramal soleh, melakukan banyak kebaikan, menjauhi dosa dan maksiat, mati dalam keadaan demikian berujung aja ke surga. Kalau ke neraka, orang itu ditakdirkan ke neraka, pasti di dunia juga Allah, Allah takdirkan dia kafir, dia musyrik, dia salah paham, dia anti Islam, dia begini dan mati dalam keadaan demikian, lalu berakhir ke neraka. Jadi nggak mungkin ada orang yang ditakdirkan masuk surga, tapi di dunianya ditakdirkan dia kafir dan mati dalam keadaan kafir, di akhiratnya ke surga. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Sama dengan tidak mungkinnya orang buang es batu tiba-tiba der kebakaran. Mungkin enggak? Enggak, karena es batu bukan penyebab terjadinya kebakaran. Orang apa namanya sampah dikumpul-kumpulkan lalu dibakar, disemprot dengan bensin, tiba-tiba banjir air. Mungkin enggak? Enggak mungkin, enggak nyambung antara sebab dengan akibat. Mustahil itu terjadi. Semustahil itu pula orang ditakdirkan ke surga tapi di dunia tidak beramal. Tidak mungkin orang ditakdirkan ke neraka tapi di dunianya orang itu ditakdirkan iman dan beramal soleh. Mustahil. Sebab tidak nyambungnya antara sebab dan akibat. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam hadis lain, aduh eh waktunya habis eh. Time's up. Sudah selesai, waktunya habis, nanti kita akan lanjutkan pada hari Selasa eh hari Kamis yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Pertanyaan pertama. Bismillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana bentuk nyata tawakalnya seorang penuntut ilmu? Mohon nasihat karena saya pemula dalam mengikuti majelis ilmu seperti ini. Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana tawakalnya seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu. Sudah kita jelaskan bahwa tawakal itu wajib dilakukan setelah ikhtiar dan disertai doa. Ikhtiar lahir dan doa termasuk ikhtiar batinnya baru tawakal. Tawakalnya seorang penuntut ilmu adalah pertama dia memang berikhtiar secara nyata untuk mencari ilmu hadir ke majelis-majelis pengajian syukur kalau mulai mulazamah di pesantren tertentu mempelajari ulum syariah itu pertama kedua tidak lupa berdoa agar Allah memudahkan seluruh usaha dia dalam menuntut ilmu ya Ketiga, menerapkan seluruh adab-adab yang harus diterapkan oleh seorang penuntut ilmu. Dia menyertai ikhtiar menuntut ilmunya dengan ketakwaan. Sebab sudah kita terangkan takwa ini berpengaruh kepada kecerdasan, berpengaruh terhadap pemahaman bahkan juga hafalannya Terus dia juga berupaya menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari seluruh kendala-kendala yang akan menghalangi kita dari meraih ilmu. Setelah semuanya itu dilakukan, kita serahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Adil pasti akan memberi balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan al jazau min jinsil amal balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis amalan hal jazaul ihsani illal ihsan tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula kalau ada orang yang sudah melakukan kebaikan tapi ternyata dibalas oleh Allah dengan keburukan maka ketahuilah kebaikan yang tadi dilakukan itu masih tetap dianggap buruk dalam pandangan Allah. Mungkin aspek lahiriahnya baik tapi batiniahnya yang buruk, niatnya yang salah, yang keliru gitu ya. Mungkin itu salah satu penyebab yang jarang difahami atau disadari oleh setiap orang. Cik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pendengar, eh, ada pertanyaan dari pendengar di Australia hmm? dari Dadang Rahmat. Saya sedang menyimak online. Alhamdulillah suara Ustadz terdengar bagus dan jelas sekali. Saya belum lama mengenal kajian sunnah. Saya dapat info dari teman bahwa kajian yang di Cipaganti itu aliran Wahabi. Mohon penjelasannya Ustadz agar saya bisa menjelaskan kepada teman saya tersebut. Iya. Dadang Rahmat di Australia ya. Barakallahu fiik. Ikuti terus kajian ini. Kebetulan sekarang kita bukan di Cipaganti tapi di mana? Al-Ukhwah Masjid Agung. Tapi kita juga punya jadwal di Cipaganti dua kali sepekan hari Selasa pagi jam 10 dan hari Sabtu sore jam setengah lima ya. Selain kita ada juga yang memakai cipaganti. Terus yang dimaksud jangan ikuti cipaganti karena itu aliran Wahabi. Bagaimana penjelasannya? Pertama, <clears throat> istilah sebutan Wahabi adalah istilah atau sebutan yang sudah lama muncul bersumber dari orang kafir di zaman Belanda itu sudah dimunculkan untuk memojokkan dakwah dan perjuangan para pahlawan padri di Padang sana ya Imam Bonjol terus ya siapa lagi ya, ya itu siapa bukan di padri sana uh, Imam Bo, Tuanku Imam Bonjol, Kiai Maja. Gitu juga ya? Eh Kiai Maja makanya di Jawa sama di Ponogoro ya. Itu dulu menegakkan tauhid. Berkibarnya bendera jihad itu karena dorongan kaum padri. Untuk mematikan mereka disebar, mereka dibenturkan dengan kaum adat yang apa memelihara ritual-ritual syirik gitu ya terjadi pertempuran lalu kaum adat dibantu oleh Belanda oleh VOC lalu melebarlah perlawanan menjadi uh, jihad nasional kayak itu. Salah satunya disebar untuk memojokkan mereka adalah istilah Wahabi ya. Akibatnya apa? Wahabi dikesankan sebagai sebuah ajaran yang lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani. Padahal coba lihat yang kita ajarkan apa? Tauhid yang bersumber dari Quran dan Sunnah dengan mengikuti pemahaman dan penjelasan para ulama salafus soleh. Ulama-ulama terdahulu yang kita kaji, yang kita apa namanya kutip adalah imam-imam ahlus sunnah yang dikenal seluruh para mudawin hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Seluruh imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam uh, Malik itu juga kita kutip dan imam-imam yang lainnya seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti Imam Ibnu Qayyim dan yang lain-lainnya ya. Kalau semua itu disebut dengan Wahabi dan dianggap sesat dan keliru para bersumber dari Quran Sunnah menurut pemahaman para ahlinya, lalu yang benar itu yang anti Wahabi gitu. Ya. Jadi tunjukkan di mana letak kekeliruan kesalahan orang-orang disebut dengan sebutan wahabi kalau kekeliruan oh mereka anti solawatan kata siapa kita suka solawat apa tidak kita anjurkan solawat setiap malam Jumat, hari Jumat silakan sebanyak mungkin. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita larang adalah melakukan kebidahan dalam bersolawat. Solawat yang dilakukan, lafadznya diambil dari karangan orang, tapi dari ajaran Nabi kita tidak pakai. Oh Wahabi itu anti ziarah kubur. Kata siapa? Kita anjurkan ziarah kubur itu sunnah silakan. Ketika kita membahas tentang masalah kematian, kita anjurkan untuk ziarah kubur. Salah satu penambah iman adalah ziarah kubur. Yang kita lakukan adalah melarang berbuat syirik ketika ziarah kubur. Minta-minta ke kuburannya kayak begitu ya. Nah, Oh salafi itu atau uh, wahabi itu suka mencela pihak lain Coba siapa nama organisasi kelompok yang kita sebut pernah Siapa? Kita nggak pernah menyebut nama orang Kita nggak pernah menyebut nama kelompok, partai, organisasi atau apapun Yang kita bahas adalah hukum terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia Seperti umpamanya mabuk haram haram, judi haram, gibah haram, terus menyangkut kepada masalah-masalah akidah orang yang berkeyakinan ingkar kepada takdir itu keliru tanpa menyebut orang. Tidak kita tidak pernah menyebut orang, ya. Yang kita bahas adalah amalan. Tapi akhirnya pelaku dari amalan ini merasa tersinggung lalu dianggap oh kita menyesatkan orang. Kalau umpamanya salah berarti kita memfonis ahli neraka. Kapan kita memfonis ahli neraka? Siapa sekarang yang nyata-nyata kafir dan memusuhi Islam? Umpamanya Presiden Amerika. Kafir enggak? Kafir. Pasti enggak dia ke neraka. Ada yang berani? Enggak. Kafir ya, tapi kalau dalam kekafiran ini masuk mati pasti masuk neraka. Tapi berani nggak? Dia pasti ke neraka. Enggak, karena apa? Belum mati. Mungkin nggak sebelum matinya tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Ada nggak orang yang tanya anti Islam kemudian tobat menangis dan menyesal atas penghinaan dan kejahatan dia terhadap Islam. Ada banyak yang seperti itu. Para sahabat tadinya anti-Islam, tadinya memusuhi Islam, memerangi Islam, mau membunuh Nabi Muhammad SAW tapi dapat hidayah. Pernah nggak Umar bin Khattab mau membunuh Nabi SAW? Iya. Pernah nggak Abu Sofyan Khalid bin Walid mau membunuh Nabi SAW dan memerangi di medan perang? Pernah. Bukan hanya cita-cita tapi sudah. Waktu perang Badar ikut, waktu perang Uhud ikut. Siapa orang kafir yang waktu itu masih kafir yang menyebabkan menjadi penyebab kekalahan kaum muslimin di medan perang Uhud? Khalid bin Al-Walid yang waktu itu masih kafir. Tapi mereka kemudian Allah berhidayah masuk Islam dan bagus keislamannya dan mati dalam keadaan Islam. Jangan terlalu dini memfonis orang sebagai ahli neraka. Makanya kalau kita katakan mabuk itu dosa, apakah kita memfonis si pemabuk sebagai ahli neraka? Tidak. Judi itu haram. Apakah kita memfonis pelaku perjudian sebagai ahli neraka? Tidak. Kita tidak sedang memfonis pelaku, tapi sedang menghukumi sebuah perbuatan. Ya, Judi haram, mabuk haram. Pelakunya mungkin nggak sebelum matinya tobat? Mungkin ada nggak di sini yang dahulunya pernah mabuk, pernah judi? Mungkin ada. Sekarang sudah tobat, ya. Dan mungkin mati dalam keadaan lebih baik keislaman daripada kita kemudian masuk ke dalam surga sangat mungkin. Itu yang kita lakukan, tapi orang karena sentimennya berlebihan ketika kita menyatakan bahwa judi itu haram, oh itu memfonis pelaku perjudian sebagai ahli neraka. Memangnya surga itu mau diborong sendirian loh, sepi kalau sendiri ke sana. Ada yang ngomong begitu? Ada. Itu orang tidak ilmiah ngomongnya ya tidak memberi bantahan secara ilmiah. Jadi tuduhan mereka bukan karena benar-benar kita melakukan seperti yang mereka tuduhkan tapi karena terdorong sikap sentimen yang berlebih-lebihan ya coba tunjukkan di mana kekeliruan kita dan kapan kita ngomong seperti yang mereka tuduhkan tersebut ada buktinya semua kajian kita direkam rekamannya ada disebar ya ketika ada hal yang betul-betul keliru beritahukan dan kalau betul keliru kita cabut kita tobat dari hal itu dan kita akan berubah ke arah yang benar jadi sebutan Wahabi adalah sebutan yang disebar untuk menghalang-halangi orang dari kebenaran. Sama dengan oh Islam itu teroris, Islam itu pasti ngebom, Islam itu pasti bodoh, Islam itu pasti korupsi. Sama dengan seperti itu tuh. Hanya karena mungkin ada oknum yang seperti itu lalu digeneralisir sehingga orang jadi anti-Islam. Islam identik dengan teroris, Islam identik dengan kebodohan, dengan kejorokan, dengan kemiskinan karena memang media memblow up hal-hal tadi terciptalah opini lalu muncullah antipati. Demikian juga dengan istilah Wahabi ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini saja sebentar lagi maghrib Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari di Telkom ya membahas kitab tauhid. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.